Saya mengharapkan semoga Anda sekalian, ya, meskipun sudah tua, setengah tua, pemuda dan anak-anak pun suka melanjutkan musik seni, musik keroncong asli. Sebab apa? Keroncong adalah redma Indonesia, seni musik Indonesia yang betul-betul asli dari Indonesia. Dan semoga keroncong digemari oleh segala bangsa terutama dan kita semua mengajukan uh, kesemangat yang tidak kunjung padam untuk selamat dan berbahagia seni musik keroncong Indonesia.